Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa setia TV One Titian Kolbu yang dirahmati Dimuliakan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah saya Citi Kirani Di pagi hari ini kembali menjumpai Anda di Titian Kolbu Dan sudah bersama saya Ustadz Taufikur Rahman yang akan insya Allah memberikan ilmunya kepada kita selama satu jam ke depan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, lagi sibuk-sibuk Alhamdulillah bisa menyempatkan di sini ya. Ya Allah, <laughs> kalau buat pemirsa TV One, iya, kelapa ya. puan ada setangkai. Iya. Boleh dibagi sama tetamu ini ibu-ibu ilmu apa yang dipakai jadi pagi-pagi kan buru-buru ketemu iya <laughs> dan bersama ibu-ibu yang waduh kompak sekali merah seperti logo TV One kayaknya janjian ya Bu <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu <laughs> sehat semua Alhamdulillah dari pengajian mana ini Bu Baitur Rahim Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Jakarta Timur. Iya deh. Saat semua ya Bu ya. Pengajiannya hari apa aja Bu? Hari Senin. Iya deh Subhan. Bu udah pada makan belum? Belum. <laughs> Kasian ya belum pada makan. iya. Bu pengen makan enak ya Bu ya? Nanti ya pengen ya. Tahu nggak Bu? Makanan ala Rasulullah mengajari kita untuk makanan baik secara adab, etika, dan pastinya kita selalu melihat ataupun membaca bahwa Rasulullah kalau makan tidak sampai kenyang kayak kita Ibu ya, sampai <laughs> nah, insya Allah pemirsa selama satu jam ke depan kita akan membahas tentang makan sehat ala Rasulullah. silahkan Ustaz. Ya, para ibu sekalian yang saya hormati pemirsa TV One dimanapun anda berada, merujuk kepada Al-Quran Tepatnya surah Al-A'raf ayat ke-31 Allah lewat bahasa Al-Qurannya Selalu mengingatkan kepada kita lewat perintah Wa kulu wasrobu wa la tusribu Innahu la yuhibbul musrifin Wa dan makanlah oleh kamu sekalian wasrobu dan minumlah oleh kamu sekalian. Allah mengingatkan mestikan buat kita wala tusribu. Ari cek Sunda mah tak boleh leluihan. Ngartas. Ibu ngartas Bu. Ayah Sunda dia. Nah, singkatnya silahkan makan dan minum oleh kamu sekalian tapi jangan terlalu berlebih-lebihan. Apa sebabnya? Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Jadi kelaparan juga nggak enak, kekenyangan nggak enak. Yang enak yang pertengahan. Nah makanya pada kesempatan pagi ini kita mengangkat sebuah tema makan ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sejarah Nabi pernah dikasih hadiah, hadiah oleh orang Romawi seorang dokter tabib berbahasa agamanya yang dianjurkan untuk membuka praktek di kota Madinah lantas ini tabib membuka praktik dari awal mulai buka sampai setahun. Padahal di awal telah diberitahukan kepada masyarakat kota Madinah siapa saja seandainya ada sahabat Nabi yang sakit lantas berobat kepada dokter ini karena ini hadiah maka nggak pernah dikenakan biaya alias gratis cuma-cuma. Tapi buka praktik sudah sampai setahun lebih itu kaget ini, ini dokter kok penasaran nah nampilannya kepada Nabi kenapa karena selama setahun nggak ada penduduk Madinah yang berobat sehat semua sehat semuanya subhanallah padahal gratis dan buka praktek dari mulai pagi sampai malam selama setahun penduduk kota Madinah nggak ada yang pada berobat untuk mengobati sakitnya nganggur aja tuh dokter nganggur <laughs> ya sehingga ini dokter memberanikan diri nanya sama Rasulullah ya Rasul ini tipsnya ini orang Madinah apa sih Rasul kok bisa selama setahun saya buka praktek padahal nggak dipungut biaya cuma-cuma gratis free semuanya tapi nggak ada yang pada berobat ya Rasulullah. Nabi senyum. Apa kata Rasulullah? Karena ya di mana penduduk kota Madinah dalam artian sahabat-sahabatku selalu aku ajarkan makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kalau kita kadang-kadang kita rubah pertanyaannya, kapan kita berhenti makan Ibu? Tadi usah udah. <laughs> Tuh, itu resep yang pertama yang Nabi jawab ketika seorang dokter bertanya. Tapi tentunya dari mulai ya bukan hanya berhenti sebelum kenyang, makan sebelum lapar, tapi Nabi pun mengatur dari mulai ia memulai makanan, megang makanannya sampai tata cara praktek memakannya, selesai makannya. Nah, begitu indah agama Islam ini. Yang pertama diajarkan lewat sebuah hadis yang diingatkan ya oleh sahabat Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma kata Umar bin Abi Salamah dia semoga Allah meridhai pada keduanya qalali telah berkata kepadaku siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi terapkan tiga hal walaupun ini hadis pendek tapi padat maknanya apa kata kanjeng Nabi jangan pernah lupa samillaha ucapkan asma Allah itu yang pertama. Kenapa harus asma Allah? Makanya Al-Imam Ghazali lewat kitab Ihya Ulumuddin mengingatkan kepada kita memang setan yang diutus kepada orang mukmin dengan setan yang diutus oleh orang-orang kafir pasti sangat jelas perbedaannya. Kenapa? Karena kalau setan orang mukmin pasti mereka kurus-kurus, tapi setan orang kafir pasti mereka gemuk-gemuk. Itu ya. ya. Kenapa? Ketawa. Jadi maka, karena itu kita sebelum makan kita harus baca doa karena ya itu tadi setan juga ikut mau makan gitu ya, nah, ya Ustaz ya. Ketika orang mukmin jangan kita makan begitu megang Samillaha. Ingat asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia nggak ikut nimbrung di dalamnya. Jadi siapapun orangnya, termasuk seandainya kita ngaku beriman, tapi makan apapun, minum apapun, lupa dengan nama Allah, tidak mengikuti sunnahnya Rasulullah, hakikatnya yang makan sendirian, tapi sebenarnya itu saya akan ikut nimbrung di dalamnya. Sampai dengan begitu tegas Siti Aisyah sekarang meriwayatkan kata Siti Aisyah radhiyallahu anha apa ida akala ahadukum kalau kamu makan seseorang makan falyazkir Allah hendaklah menyebut nama Allah sampai fa innasia kalau lupa nyebut asma Allah fakul tinggal sesendok saking enaknya makan Bu baru ingat ya Allah abdi teh ya, lupa baca nama Allah sampai kata Rasulullah maka rubah yang biasanya Bismillahirrahmanirrahim ini jadi ilmu buat kita mudah-mudahan sudah tahu terus dijalankan yang lupa mudah jadi ingat apa kata-katanya ini Bismillahi awalahu wa akhirah. Ya, ada yang menyatakan mengajarkan bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Kalau hadis yang saya baca ini dalam kitab Riyadhus Shalihin, bismillahi awalahu wa akhirahu. Semua keterangannya benar. Singkatnya menetralkan dari yang tadi bersendok-sendok kita makan, nggak ingat nama Allah, akhir dinetralkan lagi dengan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa Ustaz? Ya, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, tadi saking enaknya makan, perut lapar, lupa langsung tinggal sesendok baru ingat. Oh. Gitu. Supaya yang tadi-tadi di awal dinetralin lagi. Tetap saya awali tetap mengingat, mengingat kepada namamu ya Allah. Subhanallah, begitu hmm, indahnya ya. Baru yang pertama. Yang iya. kedua kata Nabi makanya di samping nama Allah apalagi dianjurkan jangan pernah lupa wakul biyaminika makanlah dengan tangan kanan. Hmm. Iya. Kita ya. akan bahas ya. saja makan dengan tangan kanan. Nah, ada yang begini Ustaz, <laughs> kalau orang Sunda ya. ya. Begini ada yang cuma tiga. Yang ya. benar yang mana ya Ustaz ya? Uh -uh. Sesuai dengan Rasulullah kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetap bersama kami pemirsa di Titian Kolbu. Insya Allah. Subhanallah, keteladanan yang dicontohkan diberikan Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya. Dalam hal makan pun ya Ustaz ternyata ada etika kita harus berdoa Kita juga harus selalu memakai tangan kanan Itu pun aparat bentuk kehormatan dan keetikaan kita sebagai manusia ya Ustaz ya Kita nggak bisa bayangin ya Bu ya Kalau misalnya kita tidak dicontohkan Rasulullah Wah makan mungkin pakai tangan kiri, pakai kaki kali Bu bisa apa ya <laughs> gitu Cuman subhanallah Rasulullah memberikan kita contoh yang baik. Makan untuk menghindari lapar. Ya. Jadi tidak ya itu hawak semua dimakan gitu ya. Nah, dengan tangan kanan Ustadz kalau saya waktu itu pernah uh, lihat uh, orang Arab ngumpul gitu, tuh makannya tuh diremes-remes gitu langsung dimakan. Kalau saya orang Sunda biasanya tiga jari, tuh empat lah gitu, hmm, nikmat. Nah yang benar tuh yang <laughs> mana Ustaz silahkan. Iya, tadi hadisnya saya bacakan belum sempurna, biar tuntas. Makanya kata kata kanjeng Nabi yang pertama jangan lupa nama Allah, yang kedua makan dengan tangan kanan, yang ketiga dalam singkat apa dalam hadisnya itu Nabi menyebutkan Wakul mimma yalika dan makanlah oleh kamu terhadap makanan yang lebih dekat dari kamu dulu. Ini ada piring bu, atau kita di meja makan. Makanan. Uh -uh, ya. Gitu. Jangan walaupun memang kita pengen yang di ujung. Ini kita kejar yang yang dekat dulu. Walaupun di depan cuma ini dedaunan. ya, insya Allah sih kalau yang namanya ya makan prasmanan ya paling dedaunan pas giliran lalabannya aja kali ya. Gitu. Jadi jangan sampai walaupun kita pengen yang ada di jauh, sementara yang di dekat kita banyak dianjurkan dalam agama. Dan dekat dulu. Kemudian Nabi menganjurkan lagi itu dari mulai tiga, tiga etika berarti. Lantas apa berikutnya? Nah tadi eh, kita dengan Mbak Cece tanyakan untuk urusan tangannya. ya kulu Nabi memakan bisalah sati asobiah dengan tiga jari. Ya, jadi ya bukan berarti mendiskreditkan kaum orang Arab bukan ya bukan membela yang bukan orang Arab karena memang mohon maaf ini ya secara hadis tegas kami menyebutkan la farqo bainal arbi wal ajami illa bitaqwallah nggak ada bedanya antara orang Arab dengan orang ajam alias bukan orang Arab kecuali nilai takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu mungkin jadi jangan mentang-mentang kita bukan orang Arab lantas pesimis iya, ya iya. karena orang Arab pun Ya belum kalau yang nggak ngaji, yang nggak belajar, yang tadi mau jadi tanyakan. Iya. Makanya buat apa? Makanya Nabi diturunkan di sana. <laughs> ya mungkin sesuai dengan ada tradisi kayak misalnya kita kalau orang Jepang makan kan pakai sumpli gitu yeah. ya iya. Ustaz. Oh, orang Eropa, orang bule di sana kalau makan pakai pisau dan iya. garpu gitu mungkin sesuai tradisi ya. Yeah. Iya. Nah, kalau saya sih enakan pakai tangan, hau, hau. Nah, nah, dengan salah satu apa kata Nabi ya kulu salah sugi salah satu asobiah dengan tiga jari. Bahkan sampai duduknya, Mbak. Mm, mm. Duduknya ini mohon maaf Ibu ya, mm. harus maju dianjurkan Iya. Yang perempuan ini, juga Ustadz. Iya. Apa namanya? Ya ini tentunya kalau misalkan hmm. sama-sama hmm. mahromnya silahkan. hmm, hmm, hmm. kalau di depan muka umum ya jangan. <laughs> ya sama-sama mahromnya maksudnya gimana? Keluarga, suami yeah. istri yang betul-betul nggak jadi fitnah. Dan nah, secara acara agama karena Nabi menganjurkan apa Nabi ber, apa duduk di kaki kirinya lantas kaki satunya ditegakkan. Ini eh, eh, mohon maaf ibu ya. ya, ya. demikian. Begitu yang Nabi ajarkan. Subhanallah. Ya. Bu, jadi tahu kan bu? Iya, bukan tadi mau lari Ustaz Ya, kenapa ibu mau nanya? Silakan. Ya. Pakai mic bu. Silakan Micnya mana? Mana? Iya. Mic silakan ya. ibu mau nanya. Ya. Makan orang Arab ya pak. Sekiranya ya. eh, wanita Arabnya bagaimana? Ya. Kenapa ibu? Tadi, ya. Tadi kan bapaknya. Iya. Mm -hmm. Ya, tadi yang saya mau luruskan, Ibu bertanya, Isap itu cara makan duduknya orang Arab. Jujur, agama Islam bukan buat orang Arab aja. Jadi ya, Nabi diutus untuk semua ya untuk kalangan semua sampai minazulumati ila nur singkatnya sampai hari kiamat. Jadi bukan Nabi Muhammad bukan punya orang Arab aja, punya kita juga. Singkatnya Ibu, tadi yang diajar oleh Nabi itu buat kaum rijalnya, kaum akhwatnya, kaum perempuannya ya seandainya tadi saya bilang berkumpul dengan yang bukan mahram jangan seperti itu gitu. karena yang namanya perempuan jangan kata anggota tubuhnya suaranya saja merujuk kepada hadis adalah merupakan aurat yang harus tetap dijaga. Jadi di saat yang misalkan di luar itu hanya buat untuk kaum lelakinya. Itu Perempuan terus seperti normal dalam artian jangan sampai ada yang menimbulkan ketika melihat kaum akhwat makan fitnahnya. Gitu. Nah. Iya, baik. Ada yang mau bertanya Bu, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya mau bertanya Ustaz, ya. uh, kalau Nabi uh, Rasulullah menganjurkan kita makan dengan tangan kanan. Betul. Bagaimana dengan orang-orang kita pakai tangan kiri? Itu bagaimana Ustaz? Orang ya. Udah kebiasaan ya. Uh, ya. ya ini saya menjawab <laughs> secara objektif Bu ya. Ya pernah dialami oleh kanjeng Nabi lewat sebuah hadis an salamata an salamata bin aqwa radhiyallahu an anna rajulan bahwa seseorang akalah dia makan indah rasulillah bersama nabi lantas dia menggunakan bisimalihi tangan kirinya kul nabi berkata di sini nabi kola nabi berkata kul biyaminika Lantas ini orang ditegur sama Nabi, makan kamu rubah dengan tangan kanan. Sahabat ini yang ditegur nyeletuk, la astati ya Rasulullah. Aku nggak mampu. Gitu. Lantas kata Nabi, ketika dia menyatakan la, la astatiu, Nabi lanjutkan las tatokta. Hati-hati, kamu akan terus gak akan mampu. Gitu. Ternyata ini orang yang ketika Nabi tegur memang udah banyak membiasakan dengan tangan kiri. Yang walaupun tapi kalau dia mau usahakan mesti bisa tangan kanan. Tapi Nabi tiket apa Nabi langsung putuskan, hati-hati kamu, las tatota, kamu nggak akan mampu terus ke depannya. Ternyata hadirat rahimahullah Itu tangan kanannya ini sahabat Yang mengalami teguran Nabi demikian Sampai buat ngangkat ke pipinya udah gak mampu tangannya Eh, jadi ya saya bukan membela orang yang misalkan kidal ya emang nas hukumnya begitu saya jawab secara objektif dianjurkan tetap bagaimana upaya tangan kanan itu begitu ya, ya mungkin kalau misalnya menulis melakukan suatu nggak apa-apa pakai tangan iya. kiri ya Ustaz tapi Betul. kalau tangan kanan lagi makan diusahakan untuk memakai tangan kanan iya, ya karena Nabi pernah mendegur tadi demikian hmm. walaupun nggak oh saya nggak bisa ya Rasul ini mungkin yang bilang nggak bisa termasuk yang bertanya ibu ini sahabat yang kidal bukan baru dari sekarang doang bu di, di zaman Nabi juga ada mungkin sahabat yang kidal gitu begitu baik penanya berikutnya silakan ibu silakan. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Eh, Pak Ustadz, ya. ingin saya tanyakan bagaimana caranya kami ini yang ingin menguruskan berat badan, ya. ingin uh, mencontoh atau uh, eh, menurut Rasulullah apakah bisa Ustadz? Iya. Ya. Nabi memang ya Pak makannya itu boleh dikatakan sampai yang nggak pernah ditinggalkan tujuh butir korma ajwa sampai ada hadis ya itu ya cuman memang ya ke perut kita kan punya hak bu perut kita punya hak ya tetap kita berikan makan Nabi disebutkan apakah Nabi itu apa nggak makan jelas dia berikan hak perutnya nah makanya cara pola makan Nabi setiap hari nggak pernah dia itu melupakan yang namanya cuma batas tujuh butir Sampai ada hadisnya, siapa orang yang memakan, ini khusus ya, bukan korma-korma sebarang korma, khusus korma ajwa. Ya, mungkin kalau yang sudah berangkat baik via umroh maupun haji di bekam Medina itu kita bisa tahu itu tujuh butir kita makan bisa padilahnya menghindarkan daripada penyakit-penyakit dari sihiran itu Jadi kalau misalkan pola makan cara Nabi kita ikuti begini, saya yakin kalau tujuh butir korma gimana akan jadi gendut. <laughs> iya gitu. Ya, cuman ya apa? Jangan setelah tujuh butir korma nambahnya piringnya berapa piring tuh. Gitu. Jadi harus yakin tuh. Dan memang ya contoh lah mungkin ibu pernah merasakan kita berpuasa gitu. Ya ketika sebelum ya, waktu apa subuh datang kita padahal minumnya cuma minum air saja, tapi niat kita tekadnya bulat. Betul-betul mantap yakin pertama Allah itu nggak nyangka kok bisa kuat ya. Nah makanya di sini yang diajur kalau Nabi yang mungkin bahasa ibu pola makan Nabi bisa dijadikan pola untuk diet gitu ya. Ya dalam artian untuk kondisi kita sekarang yang ingatnya apa? Ketika makannya jangan lupa sama Allah. Karena ketika kita makan, jangan kata tujuh butir, tujuh piring kita makan, lupa sama Allah, kan di situ kita ngundang setan. Secara nggak langsung yang kita bikin gemuk siapa? Bukan diri kita. Itu ibaratnya laksana karung jadi karung bolong, Ibu. Naudzubillah min Begitu, ya. Iya. Berarti uh, bukan banyaknya makanan yang kita asup ya Ustadz ya? Betul. Ya, tergantung kualitas bagi kualitas makannya ya Ustaz iya. ya seperti Rasulullah kan waktu itu dikisahkan ketika beliau punya sepotong roti ada orang minta diberikan diberikan sampai lapar pun ya waktu itu sampai disumpal dengan batu uh -uh. kalau kita bu makan aja pagi makan siang makan nonton makan mau tidur makan waduh <laughs> baik ibu ada yang mau bertanya lagi Iya, kita tahan dulu ya Bu ya, karena kita akan break. Pemirsa jangan kemana-mana, Titian Kobo akan kembali setelah yang satu ini tetap bersama kami. Insya Allah. Ustaz Taufik Urama tadi sudah menjelaskan begitu detail bagaimana kebiasaan Rasulullah, etika Rasulullah ketika beliau mau makan, bahkan ada yang di depan beliau mengambilnya yang paling terdepan ya Ustadz ya, ah, yang dekat, enggak yang sampai begini kali, ya, <laughs> enggak enggak sopan iya. juga. Nah, sekarang apa sih makanan kesukaan Rasulullah? Kita pengen tahu nih Ustadz, makanan kesukaan kalau kita pizza, spaghetti, <laughs> karedok, rujak, itu enak banget ya Bu ya. Iya, jadi iklan loh. <laughs> Iya nah, Ustadz. Nah, ya, yang pertama diantaranya dalam nasas hadis yang disebutkan kepada perbuatan Nabi, Nabi nggak pernah tinggal tuh yang namanya korma sehingga ya kalau kita jalan-jalan lewat via umroh maupun haji Bu ya, ya ada ajwa. Emang itu ada hadisnya. Kurma ajwa. Mahal ya. Eh, lumayan. ya. Se ya sampai hampir 100 realan lah gitu hitungan sekilonya gitu. Nah, cuman memang kualitasnya gitu. Nah, itu di antara kesukaan Nabi di antaranya lagi sampai Nabi menyebutkan lewat bahasanya alaikum aini Mesti kamu tetap memakai setiap hari akan dua obat penyakit. Maksudnya dua penyembuh. Apa kata Nabi? Yang pertama al-asal. Yang pertama adalah madu. Iya. Ini. Iya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi, jadi dua penyembuh nih, penyembuh dari ya buat ke, eh, tubuh, kesehatan tubuh kita. Yang kedua katakan yang Nabi, wal Qur'anul Karim. Dan membaca kitab suci Al-Quran. Jadi gitu bu ya. Jadi nggak heran eh, kalau zaman sekarang tuh ada orang yang ketika ya terjadi eh, sakit di rukyah itu nggak apa-apa. Memang ayatnya jelas, tadi hadisnya sudah saya bacakan. Kalau bicara ayatnya, oh banyak dalam Al-Quran Allah menyebutkan. Di antaranya lagi misalkan dalam surah Al-Isra, Qur'an ma huwa Shifaun wa rahmatun lil mu'minin." Dan Al-Quran kami turunkan tidak ada lain untuk penyembuh, untuk obat penyakit yang ada pada diri manusia. Nah tadi kembali kepada bahasan kita biar nggak buyar. Nabi menanya apa makanan yang disukai suka diantaranya adalah al asal madu gitu ya sampai waktunya ya dicampur dengan air putih sudah diaduk dengan madu itu ya makanan yang Nabi suka meski minumannya untuk menjaga gitu. vitalitas ya kesehatan ya Ustadz ya <laughs> apalagi Ustadz nih sering pergi bu keluar daerah dari pagi sampai pagi lagi emang yang yakinnya sih Iya, Kalau iya, sudah iya. begitu makan tape di Pam Samarinda biar tape jadi ibadah misal. Iya, <laughs> iya, subhanallah. nah, hadirat <laughs> Allah itu ya makanan-makanan yang Nabi suka gitu tadi kalau saya boleh ingetin di awal eh, apa awal segmen ini lagi ada mau bertanya berarti Mbak Cici iya uh, uh, nah, iya itu iya, iya, maksudnya dari eh, dari boleh boleh Bu uh, ada mau nanya Bu silakan ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya, Ibu silakan saya Susi Tomi mm -hmm. pertanyaan saya sedikit uh, sedikit beda dari tema. Uh, eh, ini tentang alkohol, Ustaz. Iya. Yeah. Uh, kalau minuman kita tahu, minuman itu dilarang dia. Uh, eh, yeah. Yang mengandung alkohol, alkohol itu dilarang. Uh, ini yang sehari-hari kita selalu pergunakan itu adalah parfum. Parfum itu kebanyakan mengandung alkohol, Ustaz. Hmm. Itu apakah dilarang atau atau gimana, Ustaz? Hukumnya menurut Islam. Terima kasih, Ustaz. Ya. Yeah. Uh, apa namanya? Ketika bicara itu alkohol yang memang di situ mengandung unsur yang memabukkan nasnya secara hadis kata Nabi ma'askar kasiruhu fagaliluhu haramun sesuatu yang betul-betul memabukkan jangan kata banyaknya sedikitnya berarti kadarnya walaupun 0% tetap haram nah makanya cuma jangan jangan jangan salah paham dulu nih ya ya, ya saya pakai parfum nah cuman kan secara dengan ya kecanggihan betul-betul teknologi yang canggih itu ada yang betul-betul dari alkohol tidak bukan termasuk termasuknya memabukkan nah ketika yang bukan memabukkan itu diperbolehkan begitu secara jawaban yang dipakai oleh jumhur ulama. Nah kalau misalkan dari alkohol itu memabukkan, contoh awalnya dari sumber makanan, dan ini kebiasaan orang-orang Arab. Jangan kita buat dirinya untuk regenerasinya itu di dalam digali padang pasir pak digali lantas itu tape ya anggur dimuat dalam suatu wadah disimpan di dalam tanah kapan dia bongkarnya bukan buat dia buat nanti anak cucunya lahir dan itulah kebiasaan jahiliyah begitu jadi kadar alkoholnya betul-betul luar biasa Gitu. Nah yang begitu dulu awalnya dari sumber makanan yang halal jelas-jelas jadi haram. Iya, Gitu. Tapi secara ya tadi saya jelaskan lagi untuk parfum yang banyak dipakai sekarang ya sekarang jadinya ada yang betul-betul alkohol tidak bukan termasuk sumber yang mabukan. namanya iya. diperbolehkan. Iya. Begitu. Iya. Iya, asal jangan ditelan kali Bu ya. yeah. <laughs> Biar wangi yeah. gitu ya. Jadi ditelan. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Iya silakan Ibu Iya silakan Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Yante Supratisto ya, ibu menanyakan Pak uh, Sekarang di mana mana kan bekerja ya Kita nggak tahu di mana tempatnya ya. ya Bagaimana orang yang bekerja Sementara itu menjual makanan yang diharamkan Yang diharamkan oleh agama Enak, nggak enak, pahitnya pahit sesuai Ustaz harus sampaikan secara objektif Ya, hadisnya begini Bu, ini bukan buatan saya. Saya hanya penyambung lidah kata Kanjeng Nabi, la'anallahul khomro wa ba'iaha wa syaribaha wa mustariyaha apa artinya la'anallahu ta'ala niscaya Allah melaknat al khamra terhadap orang yang apa jualan khomar atau yang terhadap komarnya barangnya wabaiaha terhadap penjualnya wasaribaha dan terhadap yang minumnya wamustariyaha dan yang pada pembelinya begitu bu hadisnya jadi apapun namanya kalau itu makanan secara nas agama diharamkan bukan caranya mendapatkan halal apa haram bukan emang makan itu haram maka jawaban tadi Allah melaknat barangnya yang menjualnya yang membelinya termasuk juga yang menempatkannya begitu ibu walaupun sekarang banyak yang jajan Ustaz kalau nggak gini nggak ada kerjaan nonsen nggak di pekerjaan oh, yang lain ya. Jangan kata manusia. Allah untuk ukuran Nabi menyebutkan itu sampai untuk burung yang keluar dari sangkarnya nggak punya planning dalam kondisi tembolok yang kosong yakin karena dia udah keluar kalau bahasa Quran surah Al-Jumuah fantasiru fil ardi dia udah mengapa namanya keluar dari muka bumi dia cari rezeki bahasa saya ikan mas koki berwarna-warna kalau ada rezeki mah nggak kemana-mana <laughs> begitu bu ya uh, uh. Iya, baik. Ya. Nah, Ustaz, kalau misalnya kita sebagai orang muslim ya, Bu, kita kan ingin segala satunya yang kita makan tuh halal. Ya. Nah, sekarang ini banyak sekali restoran yang memang sudah ada sertifikasi halal ya dari MUI. Nah, waktu itu ada saya mau makan Ustaz satu restoran. Saya nanya, "Ini halal nggak? Ya, ada sih yang halal, ada yang nggak halal gitu. Uh, nah, saya saya eh saya kuatir ragu akhirnya udah saya nggak mau makan gitu dan saya pernah makan, ternyata oh gak halal, ini ada ininya mungkin dari uh, bekas wajannya, apalah segala macam dari minyak, dari kecapnya. Nah kalau itu saya udah makan. Nah yang jadi pertanyaannya apakah saya berdosa atau si pihak restorannya yang ya. memberikan bilang bahwa itu halal? Gimana nah, Ustaz? Yang jelas ya sebelum saya jawab kepada uh, makanan yang udah dimakan terlanjur membaca Nabi dengan secara tegas lewat bahasanya mengingatkan Al halal bayin wal haram bayin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Pertengahan antara halal haram adalah perkara subhat. Nah, yang nama subhat agama menganjurkan kalau kita mampu bisanya baiknya ditindarkan, ditinggalkan. Nah, jadi kalau tadi apa Mbak Cece bilang ini kok jadi ada ya belum 100% walaupun udah label ada halal itu berarti kalau boleh disimpulkan secara nas agama berarti termasuk perkara yang subhat kalau kita bisa mengantisipasi kalau bisa jangan dilanjutkan nah adapun yang sudah terlanjur bu kan Allah maha pengampun Allah maaf maaf cuman memang secara objektif saya katakan kalau kita masukkan ke dalam perut kita jangan kata perkara yang haram perkara yang subhat aja tuh yang remeng-remeng yang pertengahan antara halal dengan haram hati-hati kudu siap menerima resikonya pasti dipakai buat ibadah sama Allah malas Zi, jangan heran kok saya ibadah nih kok parah, males. Dibilang sakit enggak, tetap sehat. Nah hati-hati, introspeksi. Karena dari makanan, minuman yang kita makan dari perkara yang subhat akan berimplikasi terhadap berat untuk dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harus tegas masalah ini ya Ustaz ya. Jelas nah, halal halal sudah haram haram nah. sudah tinggalkan gitu. Betul. Iya. Baik, masalah e, halal dan haram. Kita juga ingin apa yang dimasukkan ke dalam perut kita ini kita tahu makanannya halal, Ustaz. Yeah. Tapi caranya mendapatkan tidak halal atau haram pun juga akan sama juga seperti yang tadi Ustaz bilang. Sama. Setiap halal belum setiap yang toyib belum tentu halal. Makanya bahasa Al-Quran halalan toyiban. Kita kalau minta sama Allah dalam doa, Ya Allah kasih rezeki sama saya ya Allah halalan toyiban, kasiron, mubarokan, wasian, nafian. Banyak banget itu bu. Yang halal, yang baik, yang berkah, yang luas, yang gampang diperoleh, yang gak jadi mudorotan begitu betul-betul detail emang harus begitu kalau minta pada Allah nah yang toyib belum tentu halal kalau caranya nggak benar, bahkan Nabi menyinggung ketika orang yang seandainya itu jangan kita boleh makan dari hasil yang nggak halal dengan cara Spanyol separuh nyolong, gitu ya. Ih, Karena hati-hati nih, imbasnya jangan kita ah sepele. Imbasnya kita makan, Bu. Lantas istri kita kalau itu suami makan, Lantas begitu kita suami istri nggak munafik terjadi persetubuhan, akhirnya dari persetubuhan itu membentuk jadi janin. Ternyata dibuat dari hasil yang remeng-remeng, nanti hasilnya jadi remeng-remeng lagi. Tuh, ya Imam Syafi'i, Imam Idris bapaknya. Ya gitu. Seorang yang subhanallah secara menyebutkan bukan cerita dongeng, umur 7 tahun udah hafal Al-Qur'an. Imam Idris ketika dia lewat daripada itu sungai ada buah delima karena haus dan di saat siang hari diambil bukan boleh metik pun orang loh. Begitu dia makan beberapa gigitan ternyata hafalan Quran langsung error introspeksi diri dia ya Allah apa nih ya, ya, ya. ternyata dia ingat ternyata dia makan ini delima bukan boleh dari padahal kalau kayak kita boro-boro tuh bu ya ngambil di jalan begitu kadang-kadang pulang ngaji aja ada rambutan orang samper aja tapi bukan orang sini bukan ya bu ya ya Allah ya Rabbi ya ini Imam Idris gimana Pak saya lanjutin kita sampai dulu oh, sampai oh, gitu, waktunya oh, iya. sudah habis <laughs> ya karena memang masalah makan ini itu tadi ya Sampai pengaruh kepada ibadah kita Yang tadinya apa surat Al-Quran jadi nggak apa Gara-gara makanan yang haram Nauzubillah dalik Kita akan lanjutkan pemirsa tentang makan sehat ala Rasulullah Tetap bersama kami di Titian Kolbu Insya Allah Terima kasih pemirsa yang masih setia bersama kami di Titian Kolbu dan kita masih membahas makan sehat ala Rasulullah. Tadi subhanallah Ustaz Taufik Kuraman jelas sangat keras mengatakan bahwa memang halal halal, haram haram karena berakibat kepada ibadah kita. Belum lagi Ustaz kok misalnya itu dimakan ke anak-anak kita ya. Jadi mikir saya kalau anak kita nggak nurut itu mungkin makannya dari yang haram kali ya Ustaz ya. menyebutkan makanya buah nggak akan jatuh jauh dari pohonnya. Iya ya benar. Tadi ya. selanjutkan Imam Idris begitu hmm. makan beberapa gigitan akhirnya dia telusuri dari mana pohon buah delima ini ada. Ternyata begitu dia telusuri perjalanannya ada pohon delima yang disitu menjulur keluar dia tanya yang mempunyai minta ridoknya. ternyata kata yang mempunyai itu kamu boleh minta ridok yang gigitan kamu makan supaya hafalan kamu balik lagi kamu kerja selama setahun bersama saya tanpa saya kasih gaji sebagai ganti balas ya Imam Idris siap untuk membela kehalalan itu daripada hafalan Quran saya hilang setelah kerja setahun dapatlah dia kewajiban udah dijalankan tinggal nuntut haknya hmm. ternyata apa kata si empunyanya kamu betul telah melaksanakan kewajiban tapi satu syarat lagi kalau pengen dapat halal dari aku kamu harus nikahi putriku pertama putriku harus kamu ketahui matanya buta tangan buntung kaki jemper telinga tuli bisa ngebayangin bu kalau anak-anak sekarang disuruh nikah anak perempuan begitu kira-kira mau apa enggak mata buta, kuping tuli, mulut bisu, tangan buntung, kaki gempor. Kalau mau silakan, enggak ya enggak apa-apa. Untuk membela kehalalan, siaplah ijab Kabul halal terima sudah kamu sana di dalam istri kamu di dalam kamar Imam Idris langsung masuk ke kamar begitu buka hordeng bu sampai kamar langsung lari nyebrit keluar lagi apa ngelapor ke mertuanya Pak mungkin salah kamar kan? Kenapa? Yang didatangkan begitu masuk ke dalam kamar ya Allah burung gelatik minum air hangat ternyata di dalam cantik banget <laughs> Hadirat Allah Apa kata Pak mertuanya ini Enggak itu benar. Matanya bukan berarti buta johirnya, tapi anak saya buta belum pernah dipakai matanya melihat yang haram telinganya tuli bukan tuli sungguhnya tapi belum pernah dipakai untuk mendengar hal-hal yang diharamkan bisu lidahnya belum pernah dipakai buat ngomongin orang tangannya buntung belum pernah dipakai untuk mengambil hak orang kakinya pun yang namanya gempor belum pernah dilangkahkan untuk menuju ke tempat yang maksiat jadi kamu adalah pemuda yang soleh makanya mau lagi saya tunggu calon mantu yang model kayak kamu lahir dari yang soleh dan soleha al Imam Syafi'i umur lima tahun sudah hafal Al-Quran begitu. Iya, kita bu ya cucu-cucu kita nih anak-anak kita <laughs> seperti itu ya yeah. subhanallah. Jadi Bermula makanan betul -betul dari makanan ya. Betul, jadi betul-betul urgent sekali. Iya. Baik Ustaz, kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari ya. makan sehat ala Rasulullah ini? Betul, niatkan buat saya, Mbak Cece, hmm. ya juga ibu-ibu ada di sini, terutama juga pemirsa tv yang ada di rumah, ingat akan hadis Nabi kita Muhammad, At-ta'amu bidrul a'mali. Bermula yang namanya makanan merupakan sumber dari segala perbuatan. Ida dakhala halalan, kalau yang kita masukkan dari hasil yang halal, fakhraja halalan. ini saya akan keluar juga implikasinya terhadap perbuatan perbuatan yang halal. Tapi hati-hati, idadah khola haroman. Kalau yang kita masukkan lewat mulut kita ke dalam perut kita, mulai dari hasil Spanyol, separuh nyolong, separuh korupsi, separuh yang nggak benar, siap-siap terima resikonya. Pakhoroja haroman akan berimplikasi juga kepada perbuatan-perbuatan yang haram. Naudzubillah min dalik. Mudah-mudahan kita selalu bisa menjaga yang demikian sehingga kita betul-betul piawai milih untuk bisa yang halalan Toyiban. Amin. Ya, dan selalu selalu diberikan e, dituntun oleh Allah untuk kita bisa memilih bahwa ini yang halal yang untuk kita iya. makan untuk keluarga kita ya Ustaz ya. Baik, Ustaz terima kasih banyak Sama-sama. waktu ilmunya kesempatan alhamdulillah waktunya juga sudah habis dan ibu-ibu terima kasih ya ibu ya sudah semakin mengerti ya Bu bahwa makan itu tadi sudah ada etikanya dan insya Allah kalau makan bareng keluarga makan lebih nikmat ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu sudah hadir di, bersama saya di sini dan terima kasih juga pemirsa atas kesediaan Anda sama satu jam ini. Jangan lupa untuk tetap terus masukkan titian kolbus setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 4 pagi hanya di TV One. Sebelum berpisah menuntut ilmu suatu kewajiban tapi alangkah lebih baik jika kita mengamalkannya. Kepikiran Ustadz Taufikur Rahman dan kau yang hadir pagi ini mengucapkan mohon maaf atas atas segala kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.